pangga kita, tentara, polisi memperingati 17 Agustus satu jam dari jam 5 sampai jam 6 sampai maghrib acara membaca Quran langsung perintah dari Panglima eh, TNI. Nah, ini luar biasa Pak Gatot Nurmantio. Kalau jenderal membaca Quran kan bangga kita. Bintangnya empat Quran bahasa polisi, tentara membaca Quran. Ini kadang baru jadi hansip, dah tak mau membaca Quran. Mohon maaf Pak Ansip, ya batu singgung. Nah, ini penting, seragam ini penting. Anak bapak ibu mau, dokter mau, pengacara, advokat, terserah. Yang penting hebat dia baca Quran. Ketua Persatuan Qori Mesir nanti tulis di www.youtube.com. Tulis di situ Syekh Nuaina. Syekh Nuaina Enter Ketua Persatuan Kori Mesir dokter bukan ustad kalau ustad ketua persatuan kori biasa ini dokter bukan dokter terus tiga dokter dokter penyakit itu menjadi kori jadi anak bapak anak ibu silakan anak bapak sekarang di mana di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pak Ustaz bangga tapi baca Qurannya luar biasa ini sudahlah tak dokter mengaji tak pula pandai. Apa lagi yang mau dibanggakan? Oleh sebab itu anak lajang anak gadis mulailah memerdekakan diri. Ustadz merdeka itu dibahaskan perjuangan. Perjuangan sudah selesai. Pitung sudah mati ditembak Belanda. Perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Apa yang mau kita buat? Alhamdulillah kota Pekanbaru sudah berdiri SMP Madani. Siapa yang tamat situ diprogramkan hafal Quran. Masjid-masjid kita diangkat imam paripurna sehingga imamnya itu multifungsi selain sebagai pemimpin ibadah ritual dari maghrib ke isya ada nama program maghrib mengaji kemarin tadi pagi saya tengok banyak yang update status masjid ar-rahman pagi itu ada pengajian Al-Quran khusus ngaji Bayati sobasikan awan jaharka iklab kol kolkolah gunnah bila gunnah dengan Ustadz Doktor Khairun Nas Jamal Wakil Dekan Fakultas Usuludin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sekaligus juara internasional di Malaka dikumpulkan seluruh kori-kori di dunia ini dibuat musabakah di Malaka ada ah, dia juara satu orang Riau juara dunia andai ada MTQ dunia akhirat ah, menang juga orang Riau hmm, hebatnya orang Riau bangga kita begitu turun dari airport semua pejabat, pegawai, pengusaha, investor yang mau datang ke Riau Begitu mendarat pesawatnya turun Keluar dari pintu gerbang Apa yang ditengoknya pertama kali? MTQ Itu yang pertama kali Begitu turun keluar tengok tengok sebelah kanan. MTQ. Masya Allah. Al-Quran. Dia tanya, ini apa nih? MTQ. Kapan? Dulu. Sekarang tempat bakar jagung. Saya ceramah di Jakarta yang ngundang eh, Kori lupa pula namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Kemudian dia punya murid-murid salah satunya wali kota Jakarta Utara. Wakil mantan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz dari Riau ya? Ya. Saya pernah ke Riau Pak Ustadz dulu sebagai pimpinan kontingen dari DKI Jakarta waktu MTQ nasional tahun berapa itu ya lupa 94 Pak. Oh. 1994 kita sudah menjadi tuan rumah MTQ nasional. Itulah dia yang di Jalan Sudirman, Simpang Arifin Ahmad Sudirman. Nasional. Masih ada tempat tuh sekarang Pak Ustadz kata dia. Masih saya bilang. Masih ada orang ngaji situ. Ah, tak ada lagi Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga namanya sekarang sudah berubah menjadi apa? Purna MTQ. Kalau masih kerja, tentara, polisi. Kalau sudah tak kerja, purnawirawan. Apa arti purna itu? Entahlah, entah almarhum, entah apa. Yang jelas ke depan anak-anak kita dia mesti menguasai Al-Quran. Jangan sampai lagi target pertama dengar aja dulu. Udah mau dia mendengar, nah, itu udah lumayan. Makanya bapaknya, ibunya punya MT, MP3 ngaji. Kalau pergi ke Makkah beli apa? Beli MP3. Maka saya kalau pembimbing umroh saya beli MP3 satu. denteng. Ustaz dari mana? Shopping ya? Kata jamaah. Iya. Boleh nengok Ustaz? Boleh. Apa nih Ustaz? CD. CD apa? MP3. Imam Masjidil Haram. Eh. Ibu beli apa tadi? Tempat celah Pak Ustaz. Bosor, Oh. Ini jilbab lima rial. Salah beli tempat celah. Tak salah. Dia celah ismit. Itu obat mata. Bagus. bagi saya. Mau undangan pakai. Kalau mau meninggal orang jangan. Kalau meninggal pakai celak menangis turun hitam gua. Nih. Beli. Oh, nanti saya beli juga lah nih pausan untuk anak saya. Iya, iya. Ya maaf pun belilah CD, beli CD. Ah, nanti di dalam kendaraan hidupkan. Anaknya dengar. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن anaknya dengar berangkat sekolah dia dengar balik sekolah dia dengar di rumah dia dengar Allah bisa karena terbiasa telinga dia mendengar ninda Bapak-bapak, ibu-ibu di Pekanbaru ini bukan MP3 ngaji yang dimasukkan, masukkan lagi, what can I do for you? Masukkan lagu Kiong Racun Kucing Garong. Anak tuh pun mencakar-cakar aja lah. Habis jok mobil tuh cakar. Nah, ini penting. Oleh sebab itu baik. Inna khalaqanal insan. Kami ciptakan manusia min nutfatin amsaj. dari sperma yang bercampur dengan sel ovum sel telur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia bisa mendengar dan melihat. Anak dalam kandungan sudah bisa mendengar. Maka kalau ibunya pandai mengaji, maka dia ngulang hafalan. Perempuan yang hafal 30 juz, satu hari dia mengulang dua juz. Saat dia mengulang itu, mulutnya berbunyi, hatinya bergetar, anaknya mendengar di dalam maka anaknya tenang, suaminya tenang. Dia sambil masak di dapur sarapan suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya tenang, anaknya tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tapi jangan gara-gara ini bapak yang udah menikah mau menikah sekali lagi. Patutlah saya tak tenang selama ini Pak Ustaz. Nampaknya saya mau men... Maksud tujuan ceramah saya ini untuk anak-anak kita bukan untuk awak ini banyak yang pandai menginterpretasikan kaji sekarang anak-anak kita ini banyak orang tua sekarang kau sudah kusekolahkan SMP, SMA, S1, S2, S3 masalah istri jodoh kau cari sendiri Enggak bisa begitu kita harus ikut. anak saya ini Pak mau nikah gimana? buatkan tim fit and proper test ketua Pak RW sekretaris bendahara pengurus masjid pelindung nah, ketua tim Abdul Somad LCMA nah, anak kebetulan anak ibu ini ganteng pula primus pria muka soleh mana calon-calon menantu ibu yang mau kita seleksi ini dia Pak Ustaz oh nomor satu masuk tengok tengok jilbabnya panjang oh cocok nih wajah ada pakai makeup makeup enggak tulus bersih bagus Pakai kaos kaki enggak? Pakai. Berarti udah paham dia aurat tertutup. Pakai celana jin celana hantu? Tidak. Pakai baju kurung. Dah. Gimana Pak Ustaz? Dari casing nampaknya udah lulus. Apalagi kita tes bacaan Quran. Saya baca. A'udzubillah. Oh, tak usah. Itu bunyinya tak usah. Kenapa? Ini akan menjadi bibit, bebet, bobot ke depan. Makanya kalau mau memperbaiki generasi anak umat Islam ke depan, al-madrasatul ula, sekolah pertama adalah al-um. Apa al-um kau Pak Ustaz? Mother, amak dan ibu luar biasa. Makanya bibit yang baik disemai di tanah yang tandus dengan tanah yang subur berbeda. Wal baladut tayyibu yakhruju nabatuhu Tanah yang baik akan mengeluarkan tanam-tanaman yang baik. Wallazi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang tak baik. Mana tanah yang baik? Tak ada tanah yang lebih baik daripada tanah kita ini. Gemah ripah, loh jenawi, untayan zamrud, katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Tak perlu dipupuk, tak perlu tanam. Campakkan aja ke belakang, bertunas. Walaupun terbalik batang ubi. Sampai ambil batang ubi. Besok pagi itu nasi.